الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها dan di antara etika persahabatan, adab-adab pergaulan, adab-adab ukhuwah ialah alla yashaba illa aliman. Jangan bersahabat, jangan berteman kecuali dengan orang yang punya ilmu, seorang yang alim atau aqilan faqihan halima atau dia bersahabat dengan orang yang akil, yang cerdas, faqihan yang faqih, haliman halim orangnya santun, penyabar, lembut, penyabar. <clears throat> Ini adab yang berikutnya yang sebelumnya sudah pernah beliau sampaikan dalam kitab ini. Intinya adalah dalam persahabatan harus pilah dan pilih sahabat karib. Harus pilah dan pilih sahabat karib. Pilih teman-teman yang saleh, yang bertakwa, yang baik, di sini dikatakan yang berilmu. Temani orang-orang yang berilmu, alim, yang faqih, orang yang akil, yang cerdas, yang halim, orangnya lembut, orangnya santun, penyabar. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan sebelumnya dalam persahabatan ada dua macam. Yang pertama adalah musahabatun ammah. Persahabatan secara umum. Dalam artian dengan semua kaum muslimin di sekitar kita, masyarakat kita. Dengan cara kita menunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika yang baik secara umum. Tebar salam, kata-kata yang lembut, yang santun, perilaku yang baik, mengenal mereka dengan baik. Hakikatnya secara umum. Pergaulan yang umum, pertemanan yang sifatnya, umum. Mengenal mereka, baik dengan mereka, tunjukkan etika yang bagus, akhlak mulia bersama dengan mereka. Tidak lebih daripada itu. Yang ini dengan semua pihak, terutama kaum muslimin, awam nas secara umum di tengah-tengah e, masyarakat kita. Yang kedua namanya musahabatun khasah, Persahabatan khusus yang erat dengan kita, yang dekat dengan kita, orang yang sangat-sangat dekat dengan kita, kenal baik dengan kita. Yang ini harus dipilih dan dipilah. Harus dipilih dan dipilah. Tidak mungkin bersahabat karib dengan semua orang. Tidak mungkin dan tidak bisa itu. Tetapi dipilih dari mereka semua orang-orang yang terpenuhi kriterianya. Disebutkan kemarin yang pertama ayyakuna aqila. Orangnya akil, cerdas, dewasa, berakal yang memahami segala hal dengan benar dengan tepat atau mudah dipahamkan ketika dia nggak paham. Akil. Lawannya akil ahmak orang bodoh, orang tolol, orang idiot. Jangan berteman karib dengan orang-orang bodoh, orang-orang idiot, ahmak. Tidak ada baiknya sama sekali. Akil yang berakal sehat, yang dewasa. Ini rasul mal, modalnya kita. Yang kedua ayyakuna hasanal khuluq. Akhlaknya bagus budi pekertinya luhur dikenal dengan orang yang baik akhlaknya tata keramanya etikanya adabnya bagus ini hal yang sangat penting jangan bersahabat garib dengan orang-orang yang buruk akhlak akan mempengaruhi kita cari betul orang-orang yang masyhur dengan akhlak mulianya yang ketiga ayyakuna ghaira fasiqin. Orang soleh bukan orang fasik. Orang yang taat beribadah bukan ahli maksiat. Orang yang bertakwa bukan orang yang dikenal dengan kejahatannya, dengan kemungkaran-kemungkarannya. Jangan berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat, orang-orang yang jahat, yang jelek, yang buruk jangan. Bertemanlah dengan orang yang soleh, yang bertakwa, yang gemar beribadah, yang semangat beribadah, yang semangat beragama. Kita akan terbawa dengan dia. Kita akan punya semangat untuk beribadah, semangat untuk uh, mengerjakan amal ketaatan. Yang keempat, ayyakuna ghairu mubtadi'in. Dia seorang sunni, salafi, di atas sunnah bukan sosok orang yang menyimpang, yang sesat, bukan seorang yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Jangan. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang radikal pemahamannya, menyimpang pemahamannya, menyimpang manhajnya. Jangan bersahabat dengan ahlul fitnah, ahlul syubhah, para fatan, para masbuhin, apalagi yang dikenal dengan sahibu hawa jangan merusak akidahmu manhajmu prinsipnya kamu dan yang kelima Allah yakuna harisan ala dunia jangan bersahabat garib dengan orang yang ambisius dunia ambisi dunia di kepala dia semua ada dunia dunia dunia dunia jangan dia akan membawa kita kepada kehancuran barakallahu fikum Cari orang yang zuhud dalam perkara dunia, orang yang mengerti bagaimana dunia, dia mencari dunia yang halal, yang mubah dan menggunakannya untuk akhirat. Lima poin ini disebutkan para ulama, lima ketentuan orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Sangat dekat dengan kita. Teman majelis, kita sharing kepada dia, dia sharing kepada kita, tempat curhat, Nah, kita ziarah ke dia, dia ziarah ke kita. Tempat menyimpan rahasia kita yang sangat erat sekali. Harus dipilih lima kriteria ini supaya sohbah kita benar, supaya pertemanan kita, persahabatan kita benar dan terarah. Di Disebut dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur, "Inna Ahmad wa ghairihi" dari Hasan li dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur hadukum man yukhalil orang itu tergantung agama sahabat karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib ini yang dikorbankan itu agamanya, akidahnya. Lihat siapa teman dia. Juga dari sahabat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya yang di, kata beliau sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'mina kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang mukmin. Mukmin itu muslim yang saleh. Akidahnya bagus, manhajnya bagus, akhlaknya baik, adabnya baik, saleh bertakwa, orang yang taat, mukmin. Juga dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim disebutkan permisalannya sahabat yang baik diumpamakan seperti hamil misik yang membawa minyak wangi misik, penjual minyak wangi misik yang harum aromanya itu. Mungkin engkau akan beli dari dia minyak wangi misik itu, mungkin pula dia akan memberi kamu minyak wangi, minyak wangi misik itu, minimalnya engkau akan mencium daripadanya aroma yang wangi. Harga teman yang baik mungkin kamu akan terbawa etikanya, adabnya, akhlaknya, akidahnya atau dia akan mempengaruhi antum, mengajarkan kepada antum kebaikan-kebaikan dia. Minimalnya engkau mendapati pada dia hal-hal yang positif. Ada pun teman yang jelek di umumkan seperti Nabi kir, pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kamu dekat dengan dia, terbakar bajunya kamu, minimalnya kamu akan mencium aroma yang busuk. Sistem yang jelek akan menghancurkan agamamu, merusak akidahmu, prinsipmu, manhajnya kamu, akhlaknya kamu dirusak sama dia. Minimalnya engkau mendapati pada dia hal-hal yang negatif. Sehingga pertaruhan akidah, pertaruhan prinsip jangan main-main. Pilih orang-orang spesial dengan ketentuan yang disebutkan di atas untuk sahabat karibnya kita. Barakallahu fikum. Di sini ditegaskan yang punya ilmu. Ya, sering-sering dengan para ulama, dengan ahlul ilmi, para duat, para asatidah, ahlul ilmi dengan mereka para uqala yang faqih, yang halim. Ini orang-orang yang semacam ini keadaannya akan membimbing kamu dalam kehidupan kamu, dalam keseharian kamu. Dia akan bisa sabar menghadapi kamu tabah menghadapi kamu, santun kepada kamu, akan menyenangkan kamu insyaallah taala dalam persahabatan. Belum mengatakan setelah itu kata muallif rahimahullah qala Nun rahimahullah berkata Nun rahimahullah ma khala Allahu ala abdin min abidihi khil'atan ahsan min al aql. Tidaklah Allah mengenakan sesuatu. Khala'ala itu maknanya mengambil sesuatu kemudian ditaruh pada seseorang. Sehingga tidaklah Allah Jalla wa'ala memberikan sesuatu pada seorang hamba dari hamba-hambanya sebuah hal yang di, di, ditempelkan kepada dia melebihi akal, lebih bagus daripada akal. Akal itu sesuatu yang paling urgen para seorang hamba, yang paling bagus, yang paling indah para seorang hamba. Dikasih akal yang sehat, akil. Dengan akal dia akan tahu mana baik, mana buruk. Dengan akal dia akan bisa mengerjakan perkara-perkara yang baik, menjauh dari perkara-perkara yang jelek dengan akal. Wala qalladahu qiladatan ajmala minal ilmi. Tidak pula Allah Jalla wa'ala memberi kalung kepada dia, mengalungkan kepada dia sebuah ikatan kalung yang lebih indah dibandingkan dengan ilmu. Dikasih anugerah ilmu. Ini kayak sebuah ikatan dalam leher yang mengikat dia kayak semacam kalungnya ini yang paling indah yang paling bagus ilmu kalung ilmu ikatan ilmu setelah dia punya akal yang sehat dia punya ilmu ilmu yang mengarahkan dia secara syariat kepada perkara yang baik dikasih tahu ini halal ini haram hak batil baik buruk dengan ilmu terbimbing secara syariat Qala wala zayyanahu bi zinatin afdhal min al-hilm. Tidak boleh Allah Jalla wa ala memberi hiasan kepada dia dengan sebuah perhiasan yang lebih utama dibandingkan dengan al-hilm. Al-hilm itu hiasan yang paling afdal. Al-hilm itu ikhwan gabungan sifat yang menggabungkan antara kelemah lembutan, kesantunan, sabar, dia sabar, tabah, bisa menghadapi gangguan-gangguan orang lain itu helm. luar biasa. Orang yang santun, lembut, baik, penyabar ada helm. Hiasan yang terbaik al helm para seorang hamba. kalau wa kamalu taqwa dan yang menyempurnakan semua tadi ketakwaan. Ini terkait dengan sifat yang ada pada masing-masing orang. Harus ada pada kamu akal, al-ilm, al-hilm, at-taqwa. Kamu harus akil yang cerdas, yang berakal sehat. Harus berilmu, ngaji, taklim. Supaya punya ilmu. Berhias dengan hilm, kelembutan, kesantunan, kesabaran, ketabahan. Dan puncaknya ketakwaan ini masing-masing kita. Yang dibahas sekarang ini adalah ketika dalam persahabatan carilah sahabat karib yang kayak gini orangnya. orangnya akil, alim, halim, muttaqin. Cari seperti orangnya. Ya, Sebab engkau akan mendapati hal yang indah-indah pada dia. Mendapati hal yang utama-utama pada dia membawa kamu kepada ini semua. Kamu akan diajari ilmu, diajari ilm, takwa. Ha, kata. Kitanya demikian sifatnya. Orang lain akan mencari kita sebagai sahabat karib. Kalau satu sama lain punya perangai yang seperti ini, sama-sama akil, berakal, sama-sama alim, berilmu, sama-sama halim, santun, lembut, penyabar, sama-sama bertakwa, Bersahabat itu luar biasa. Persahabatan orang-orang yang baik, persahabatan orang yang bertakwa, persahabatan orang-orang yang berilmu. Itu kelasnya tinggi. High class. Kelas yang paling mahal dalam persahabatan. Dengan dasar akhlak yang mulia dan ilmu yang syar'i. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, wa qala alaihi salam dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i termasuk kebahagiaan seorang hamba ialah ayyakuna ikhwanuhu salihin ikhwan-ikhwannya orang-orang saleh tapi ini dhaifun jiddan lemah sekali barakallahu fikum cukup dengan yang saya, saya bawakan di atas argumentasi hujud dalilnya hadis ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil orang itu tergantung agama sahabat karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib ini yang sahih atau ini tidak perlu cuman yang dimaukan dari Alif dalam e, penyebutan riwayat yang dhaif tadi itu terkait dengan saada secara makna betul di antara kebahagiaan seseorang, dia punya teman-teman yang soleh. Teman karibnya, teman akrabnya, orang-orang soleh yang bertakwa. Lima poin tadi, yang akil, akhlaknya bagus, soleh bertakwa, sunni salafi, orang yang bukan ambisius dunia, wa alim, faqih, orang yang halim, santun penyabar, orang yang bertakwa, Punya sahabat kayak gini nih luar biasa. Itu barang langka di dunia ini. Barang langka di dunia ini. Kalau kamu punya teman semacam ini, seakan-akan mendapatkan sebuah batu mulia yang begitu mahal. Kayak zamrud yang begitu mahal. Mutiara yang begitu indah, begitu mahal. Barakallahu fikum. Kamu akan bahagia dengan dia. Bukan semata-mata bahagia duniawiah ya kamu, bahkan diniah ya kamu. Kamu akan diarahkan kepada perkara-perkara yang baik, barakallahu fikum. Ketika kamu ada kesalahan, dia akan memaafkan kamu. Ketika engkau memiliki engkau memiliki sebuah hajat, dia akan membantu kamu. Ketika kamu mengalami kondisi keterpurukan, kondisi yang sempit, dia akan mensupport kamu. Dia akan selalu ada untuk kamu dalam suka dan dukanya kamu kamu akan bahagia dengan dia. Bahagia bahagia hakiki wiyah akan bahagia, dunia yang paling utama akan bahagia. Barakallahu Carilah teman-teman yang semacam ini. Jangan asal comot teman. Jangan terpana, terpesona dengan lohirnya. Perlu dikaji. Ini gimana orangnya, gimana wataknya, gimana perangainya, bagaimana kesolehannya. Cara mengetahui bagaimana ini? Cara pertama kata para ulama adalah lihat teman dia sebelumnya. Sebelum kenal kamu, cek dia sama siapa persahabatannya. Wah, ternyata belatang kabeh. Jangan sama dia persahabatannya. Wah, ternyata dia pergaulan-pergaulan sebelah. tanda kutip gitu ya. Oh, jangan sama mereka. Kenapa dikarenakan al-qarin bil qarin Yaktedi Yang namanya orang akan selalu ikut dengan sahabat karibnya. Akan sama kayak dia tadi. Oh dia Masya Allah pergaulan sebelumnya dengan orang-orang soleh yang bertakwa, yang di atas sunnah Masya Allah. Zen, kamu Barakulahikum bersahabat dengan dia. Cara yang kedua adalah ajak dia safar. Ajak dia bepergian katanya para hukama dan ulama safar itu kenapa dikatakan dengan safar tahu safar ya bepergian dikatakan sumia safaran li'annahu yusfiru ashabah dikatakan safar dikatakan dengan safar itulah dia akan bisa membuka dengan jelas siapa kamu siapa teman safar kamu itu alami katanya para ulama. Orang yang baik ketika dia eh, ketika dia safar akan menunjukkan kebaikan dia dengan teman-teman safarnya. Kamu kan tahu orang ini setia kawan, orang ini akhlaknya baik, orangnya bagus, orangnya masya Allah perhatian dengan teman-temannya. Itu ketika safar. Ketika safar. Oh ini orang egois, ini orang ngamuan, ini orang gampang marah, oh ini orang maunya menang sendiri dan segala macam ketika safar. Itu kata para ulama. Cek siapa teman kamu yang baru kamu kenal dengan cara itu. Ya, sesekali diajak safar supaya kamu tahu siapa dia sesungguhnya. Kan dalam safar panjang itu kan ya mengalami suka dan duka, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Lihat bagaimana dia. Barakallahu Yang ketiga, tentu dengan rekomendasi syahadah dari orang yang kita kenal tentang dia. Tentang dia. Barakallahu fikum. Oh, ini orangnya baik. Oh, ini orangnya bagus. Barakallahu fikum. Ada yang keempat, tapi itu hanya orang yang betul-betul soleh yang bertakwa bisa merasakannya. Ya, dengan cara apa? Langsung. Ketika engkau berjumpa dengan dia, tatap muka dengan dia, kamu merasa nyaman dengan dia merasa nyaman dengan enak dengan dia. Ini insyaallah Allah fulan senang sama saya. Tahu dari mana? Saya nyaman sama dia. Yang mengatakan nyaman sama dia itu orang yang mukmin, yang beriman, yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, orang yang dikenal baiknya, gitu, nyaman. Dikarenakan persahabatan terkait dengan masalah hati. Barakallahu Itu disebutkan eh, asal dari Ibnu Abbas Semoga Allah meridhoi mengatakan demikian. Ketemu dengan seseorang dia mengatakan sama sama sahabatnya, orang baik ini insya Allah. Kamu tahu dari mana? Kamu belum kenal. Hatiku nyaman sama dia. Hatiku nyaman sama dia. Insya Allah orang baik. Ya tadi itu yang namanya uh, eh, al arwah kata Rasul junudun mujannadah yang namanya roh arwah itu satu pasukan yang saling berkaitan. Fama ta'arafa minha talaf yang saling mengenal akan langsung menyatu. Wama tanakar min ikhtalaf yang nggak mengenal akan saling berselisih. Mukmin dengan mukmin, fasik dengan fasik, munafik dengan munafik. Barakallahu fikum. Katanya uh, uh, seorang penyair, uh, inna fis samai tayran yusamal buq'u Inna tuyura ala askaliha taqa. Taqa. Di langit ada burung namanya burung pukul. Yang namanya burung-burung itu akan hingga dengan semisal dia. Itu juga berlaku pada manusia dengan riwayat di atas. Ala rawah jurumu jannada Kalau kamu punya orang yang soleh, akan cari yang soleh-soleh. Yang soleh-soleh akan cari kamu. Karena sehati. Kalau kamu orangnya munafik, naudzubillah, akan cari munafik-munafik. Munafik yang lain juga akan mencari kamu. Kalau seorang hamba itu fasik, fajir, orang yang jahat yang jelek, sama dia akan mencari yang jelek-jelek juga. Dan orang yang jelek-jelek akan hingga kepada dia, akan datang kepada dia, akan berteman dengan dia. Itu alami, nggak mungkin dibohongi. Karena hmm, masuk tempat yang kamu nggak kenal sebelumnya, Nah, masuk ke dalam masjid, dilihatin. Wah, nggak ada yang sama kayaknya ini. Ya sudah, nggak ada yang sama. Hati kamu nggak ada yang tenang. Satu, kekayaannya pada gitu. Mesti kamu langsung mendekat kepada dia, nempel gitu. Assalamualaikum. Dari mana ya? kalau dari sini namanya siapa Fred? oh, gitu kayaknya kok jenengan ngaji-ngaji taklim gitu oh iya taklim taklim sama siapa fulan masya Allah ki Ustaz nyong ya sama saya juga sama beliau taklimnya menyatu itu alami nggak mungkin di, bisa dihilangkan itu asar dari Abdullah bin Mas'ud Semua kalau merilah demikian belum mengatakan kalau seandainya ada di masjid itu seratus orang mukmin, satu yang munafik. Datang seorang munafik ke masjid itu. dan langsung nemplok langsung mendengar sama yang munafik tadi itu. Kalau seandainya ada di masjid itu seratus orang munafik, satu yang mukmin. Lalu datang seorang yang mukmin ke situ, langsung dia akan nemplok sama yang mukmin tadi itu. Itu masalah hati, namanya ulfah. Ini di antara cara untuk mengenali teman-teman yang soleh, yang baik. Barakallahu fikum. Nah, intinya adalah cari sahabat karib yang bagus. Jangan asal comot teman. Jangan sampai salah persahabatan. Yang dikorbankan itu bukan harta, tapi dikorbankan itu adalah akidah, manhaj kita, prinsip kita. Jadi korbankan itu agama kita, akhlak adab kita. Itu dikorbankan. Sampai kalau sampai salah, rusak kita, rusak agama kita, rusak akidah kita, rusak akhlaknya kita. Barakallahu Hati-hati. Ada dengan semua orang, dengan semua pihak yang baik sama mereka, tunjukkan akhlak yang mulia dengan mereka. Ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenal gak kenal, salam aja. Tunjukkan yang bagus, senyum. Ketemu orang senyum. Wah kata, tapi secara umum, tapi secara spesial, yang khusus, yang dekat, yang karib. Ini ketentuan dan kriterianya. Barakallahu fikum. Cari kenyamanan dalam persahabatan Cari kebahagiaan dalam persahabatan. Cari pahala besar dalam persahabatan. Cari keselamatan dunia akhir dalam persahabatan. Yang paling penting. nanti temannya sedikit Ustaz. Jawabannya iya. Itu sebuah resiko. Teman karibnya kamu sedikit sekali. Enggak cuma sedikit, sedikit sekali. bukan sebentar kalil tapi qalil jiddan. Iya. Dan tidak ada masalah. Sebab kalau kamu sudah ketemu sama orang yang seperti sifatnya satu saja, itu kayak ketemu berlian, kayak ketemu batu mulia yang begitu mewah, yang begitu mahal. Barang langka ini, Pak. Hah? Apa bahasanya? Yang nggak banyak barang itu namanya apa? Limit limit edition edisi limit ini tidak sembarangan ini cari yang seperti itu jangan bersahabat dengan batu kali batu tok isi deh cari yang zen mutiara yang masya Allah batu bulu yang begitu mahal nah, zambur begitu mewah itu sahabat karibnya itu sedikit memang mbak banyak Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengklasifikasi terkait dengan para sodik sodik kita ini, teman-teman kita ini. Ada yang mengatakan sodiku manfaatin, ada yang mengatakan sodiku fadilatin. Teman kemanfaatan, teman yang punya fadilah. Cari yang mana? Cari yang mana? Ya dua-duanya, tapi dengan makam yang berbeda-beda. Gitu loh. Yang namanya sujud kemanfaatannya semua orang. Itu kemanfaatan dan, dan kemaslahatan duniawiyah kamu. Baik dengan semua orang. Itu bermasalah bagi Tapi kalau kamu mencari sebuah fadilah, keutamaan besar, hal-hal yang mulia-mulia. Yang kedua tadi, sodiku fadilatin. Tidak sembarangan. Ini ketentuannya. Kalau dapat ini, jangan kamu lepas jaga dia, rawat dia, pelihara dia, selalu sama dia, jangan kamu lepas. Yang namanya manusia biasa ya kadang error. Sak soleh-solehnya orang ini, sak baik-baiknya orang ini manusia biasa dia akan ada errornya. Kadang muncul hengnya. Jangan karena hal itu engkau lepas dia, engkau tendang dia, engkau buang dia bodoh kamu, ahmak kamu, ngawur kamu, menyesal kamu nanti, nyarinya susah, dapat kok dibuang. Oh, dia hang, dia error. Lah jangankan dia ente juga begitu. Perbaiki. Yang tabah, yang sabar menghadapi seperti itu. Yang hang-hang betulkan lagi. Ya, dia apa jadi itu? Service. Ya, komputer hang diapakno iki. Ya di servis, dibetulkan yang salah-salah diperbaiki, yang tabah, yang sabar, suka duka bersama dengan dia. Barang langka ini. wah ajaban sangat aneh sekali ketika ada tipe-tipe orang dalam persahabatan yang suka menendang, yang suka membuang-buang mutiara-mutiara berlian yang mewah ini. Tidak butuh mutiara tadi, tidak butuh berlian tadi, tidak butuh batu mulia tadi, buang semua sama dia. Dia nyari batu kali, dia nyari batu yang di uh, eh, god-god itu. Naudzubillah, jangan seperti itu. Tuh, sahabat yang begitu mulia dia buang, cari sahabat-sahabat yang kama hada wa kama hada. Lah, itu menggambarkan betapa jeleknya. Satu lagi, Qala al-mu'allif rahimahullahu taala <clears throat> Wa minha dan di antara etika persahabatan adalah salamatu qalbihi lil ikhwan. Hatinya selamat, hatinya bersih terhadap ikhwah-ikhwahnya. Itu artinya apa? Betul-betul bersih hatinya. Tidak ada dalam hatinya sifat-sifat yang buruk. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tidak ada makar, nggak ada tipu daya, nggak ada rekayasa, nggak ada kepentingan, tidak ada kedongkol dan kebencian, tidak ada dendam kepada teman-teman kamu, kepada sahabat-sahabat kamu, ikhwah-ikhwah kamu. Hati kamu bersih kepada mereka. Dan ini harus ada dalam persahabatan. Ini sifatnya para salaf. Hati mereka bersih, tidak ada hal-hal yang buruk terkait dengan teman-temannya. Bersih ya. Wan nasihatulahum etika yang berikutnya suka menasihati teman-temannya. wakabuluhaminhum minhum juga bisa menerima masukan, nasihat dari mereka. tanasoh saling menasihati, tawasi bihak tawasi sabar. saling berikan tausiah yang baik-baik yang sabar-sabar, saling memperbaiki, saling memberi masukan, saling berikan nasihat diterima dengan lapang dada. Ini hal urgen yang harus ada dalam persahabatan. Tanpa ini rusak ukhwah kita, rusak persahabatan kita. Hancur ya ikhwan. Harus pakai ini. Bisa antum bayangkan persahabatan dengan orang lain, engkau dengan fulan, tapi di hati kamu, di hati dia penuh kebencian kepada kamu. Penuh kebencian, penuh dendam, kedengkian, kedongkolan, amarah kepada orang lain yang kamu temani tadi itu. Ya bukan namanya persahabatan, ya bakal gelut, ya bakal ribut. Kamu benci kepada dia, dia bisa mantum. Tersimpan dalam hati ini dendam kepada dia. Dia juga sama, dendam sama antum. Ya rusak persahabatannya, Buang semua tadi itu, hilangkan semua tadi dari, dari hati kamu dalam persahabatan. Sehatkan hatimu, selamatkan hatimu, bersihkan hati kamu dari penyakit-penyakit tadi ketika bersahabat dengan orang lain. Yang bersih hati kamu ini. Jangan dengki, jangan dongkol, jangan dendam, jangan ilahi. Buang semuanya itu. Bisa bayangkan bagaimana bentuk persahabatan yang tidak pernah mau mendengar masukan, omongan dari teman-temannya. Kamu tuh manusia biasa, bukan orang suci. Kamu tuh bagaimanapun juga ya banyak salahnya, banyak alpanya, banyak aibnya. Orang yang paling paham siapa kamu ya teman kamu tadi. Dia yang paling tahu siapa kamu. Kamu dinasihati, ditegur, kamu marah-marah. Seakan-akan teman kamu menjatuhkan harga diri kamu marah-marah uring-uringan. Ente ini sahabat ana. Oh, ente kenapa begini begini begini begini? Ana hanya ngasih masukan sama antum. Ana hanya menasihati antum. Apa nasihat-nasihat ada itu? Oh, ngamuk-ngamuk dia. Lah ya apa antum berteman dengan orang kama hadza? Nek ya, akhi. Ya apa enggak? Tahu nek ya? Nek kamu jelek. Tahu jelek ya? Es pada baik ente itu loh sahib anak. Anak tahu siapa ente, saya tahu siapa kamu. Siapa saya tahu antum A sampai Z. Saya tahu luar dalamnya kamu. Kali ini ente ini beres. Salah ente ini. Tak kasih masukan. Anak sahibnya ente, anak kasih masukan. Lalu kok ente malah marah-marah, uring-uringan, ngamuk-ngamuk, enggak mau nerima nasihat. Ya rusak persahabatannya. Satu sama nggak mau nerima nasihat. Enggak Bayangan dia ketika dia menasihati dia seakan-akan menjatuhkan kehormatannya, seakan-akan menghina dia, seakan-akan merendahkan dia. Mbak mau dia menerima nasihat. Lah persahabatan dengan orang kamahada ya bikin hati nek ya akhi. Orang bakal lari dari antum. <laughs> Wali wali sudah. Ngapain bersama dengan orang sama uh, uh, yang, yang semacam ini? Hancur. Kamu harus sapi itu, ya benda. Teman kamu ini, misalkan atau berdua punya teman dekat gitu. Ternyata baru tahu ini orang susahnya dikasih masukan. Susahnya dikasih nasihat. Dikasih masukan marah-marah, uring-uringan bla bla bla bla bla. bla. Dawa ternyata rek. Lebih ngeri daripada itu yang kamu lakukan saat ini ngasih masukan sama dia dianggap sebagai sebuah penghinaan kepada dia disimpan dalam kalbunya dia sebagai sebuah dendam atas kamu diungkit-ungkit terus di, di, dibahas sampai masa mendatang mau ini sama sama orang kabahada ya mending dibuang di got cari sahabat yang lain persahabatan itu ada usul nasihatnya ya adin an-nasihah agama itu nasihat harus ada tanasuh, saling menasihati, saling memberikan masukan, sharing-sharing antar teman untuk kebaikan bersama. Engkau tahu anak gini-gini, perbaiki anak, tolong saya dikasih bimbingan. Saya tahu antum demikian demikian juga akan saya kasih arah kasih bimbingan, karena enak. Tentu itu konsekuensi ukhuwah oh, adanya nasihat. Maka penting di sini. Yang pertama salamat salamatul qabil ikhwan. Bersihkan hatimu dari semua saudara kamu, ikhwah-ikhwah kamu, teman-teman kamu. Jangan ada makar di sini. Jangan punya dendam kepada mereka. Jangan punya kebencian, permusuhan, dongkolan kepada mereka. Jangan. Yang bersih. Yang kedua dan yang ketiga saling menasehati. Orang itu yansah wa sah, Punya hak menasihati dan punya hak dinasihati. Laisa ahad nasihah. Tidak ada seseorang pun yang melebihi nasihat. Kebal nasihat tidak ada. Dia manusia biasa, harus dinasihati dan punya hak menasihati. Saling menasihati. Kasih nasihat kepada orang lain, terima dari mereka nasihatnya mereka dengan perkara kebaikan. Itu kunci persahabatan. Tanpa ini anjur. Liqaulihi ya, ta'ala dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan firman-Nya yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari enggak ada manfaatnya anak atau harta benda. Jadi hari ya, kiamat nanti ikhwan. Melainkan yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Ketika hati kamu itu selamat, selamat dengan tauhid dari syirik, dengan iman dari kufur, selamat dengan sunnah dari bid'ah-bid'ah yang ada, selamat dengan takwa, ketaatan dari berbagai macam dan kemaksiatan. Dan jangan lupa selamat dengan akhlak mulia, dengan bukti-bukti yang luhur dari hal-hal yang mencoreng-morengnya. Salim dalam semua hal. Ini yang kita bawa sampai kiamat nanti. Di dunia ini kunci persahabatan. Di yaumul qiyamah nanti kunci keselamatan di yaumul qiyamah. Yang selamat hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang sehat yang selamat. Wa qala Sakati rahimahullah dan berkata Sakati rahimahullah min ajalli akhlaqil abrar termasuk yang paling utama, yang paling afdal dari akhlaknya orang-orang abrar. Al-abrar itu jamaknya albar. Orang yang dikenal baik, banyak kebajikannya. Al-abrar, para mukarrabun, para siddiqun, orang yang saleh, yang bertakwa. Al-abrar. Jadi orang yang mulia-mulia ini akhlak mereka yang paling utama, yang paling yang paling tinggi adalah saling ikhwan. Hatinya selamat dari ikhwah-ikhwahnya. Wan nasihatulahum dan senang menasihati mereka. Akhlak yang paling utama itu. Pertanda ini orang baik, orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang masya Allah. Tidak ada sedikit pun penyakit hati dalam jiwa dia terkait dengan teman-temannya. Sehat, selamat hatinya ya. Cek dia, tidak ada kebencian sama antum, tidak ada makar untuk antum, tidak ada dendam, dongkol, tidak ada. Bersih orangnya, nyaman. Suka menasihat suka memberikan masukan dan senang menerima masukan. Akhlak yang paling utama dalam persahabatan. Barakallahu fikum. Hadamuhimun himun jiddan. Tanpa ini rusak. Hancur ukhuwah, hancur persahabatan dan jangan mencari teman-teman yang e, lawan daripada ini. Yang hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan permusuhan, kebencian, ketokohan kepada kamu. Jangan punya sahabat seperti itu. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak pernah mau menerima nasihat. Jangan singkirkan, cari sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain yang memiliki perangai-perangai tadi barakallahu Sehingga ketika antum berteman dengan dia nyaman, kamu tidak khawatir kejahatan dia. Kamu mau majelis sama dia, sharing dengan dia, enak. Engkau punya sesuatu, namanya manusia kadang hidupnya punya sesuatu, engkau sampaikan kepada dia hal yang rahasia sekalipun, kamu tenang. Tidak bakal khawatir akan dihancurkan sama dia. Ini orang baik. Hatinya selamat. Kamu tidak bakal khawatir makarnya dia. Tidak bakal khawatir dendamnya dia. Nggak bakal khawatir. Nyaman, enak sama orang seperti ini. Barakulahikum. Tapi kalau di kalbunya ada sesuatu, antum berteman dalam kondisi antum hati-hati. Tashabuhu ala hadarin engkau bersahabat dengan dia tapi waspada gitu loh. Itu bukan teman. Itu bukan teman yang baik. Eh, sama dia teman tapi hati-hati, hati-hati. Sampai hati-hati. Prevensi. Ki orang pendendam. Hati-hati. Atau jadi nggak nyaman gitu loh. Eh, salah ucap, kamu nggak sadar, oh jadi poin. Disimpan dalam dendamnya dia. Kan nyaman hati-hati ini orang punya banyak makarnya ini dia punya banyak trik-triknya dia punya uh, kemauan A dan B oh, jadi nggak nyaman jagung nggak nyaman atau mau ngomong tuh hati-hati atau mau hati-hati serba hati-hati serba nggak nyaman serba nggak enak apalagi mau curhat sama dia apalagi ngasih rahasia kamu kepada dia tidak bisa itu tandanya bukan seorang sahib yang bagus. Ya. Yang namanya sahib, sahabat yang baik, sahabat yang karib ialah seseorang yang engkau merasa nyaman duduk dengan dia, tidak perlu khawatir, tidak perlu hati-hati dari kejahatan dia. Ada sahib. Apa kuncinya? Ini salamatul qalbi lil ikhwan Ketika dia punya perangai yang sangat mulia di sini, hatinya selamat dari ikhwah-ikhwahnya, dari teman-temannya. Cari hatinya ikhwan. Mahal. Apalagi zaman sekarang ini ikhwan, susah sekali mencari teman yang demikian perangai yang ada ini. Makanya dipilih dan dipilah-pilah, cari yang bagus, ketemu jangan dibuang. Barakallahu fikum. Kitanya harus punya perangai seperti ini. Lalu cari teman-teman yang Demikian e, eh, perangainya dia. Kalau dibahasakan satu frekuensi. menurut bahasanya ya? Satu frekuensi. Yang ini satu ulfa, satu hati dengan perkara kebaikan di atas barakallahu Jadi Dan dijamin teman dekat kamu sedikit. Teman karib kamu tidak banyak. Tapi tidak ada masalah. Barakallahu itu yang terbaik dikarenakan semuanya memperjuangkan perkara akidah kita dan agama kita. Semoga manfaat, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada anugerah yang besar, anugerah begitu aku yang, yang begitu mulia, anugerah dalam bentuk sahabat karib yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sudah diutarakan barakallahu fikum insyaallah perjumpaan berikutnya pembahasan yang lain akan kita bahas tentang etika-etika berikutnya.